الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Tapi bagaimana kamu mengingkari sedangkan kepadamu dibacakan ayat-ayat Allah dan di tengah-tengah kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barang siapa teguh berpegang kepada Allah, ia ditunjuki jalan yang lempeng dan lurus. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin Dan bagaimana bisa masuk dalam akal wahai kaum muslimin kamu bisa kafir kembali setelah kamu menikmati iman, setelah kamu mengerti yang mengerti. Kalau ada orang ahli ilmu ketuhanan misalnya, ilmu teologi, akan mengerti bahwa ketuhanan yang dibawa oleh Islam atau ilmu tauhid yang dibawa oleh Islam itu super ilmu tauhid. Seperti bensin super. Sudah tidak ada yang lebih halus daripada itu. Tidak ada yang lebih masuk dalam akal lebih daripada itu. Tidak ada yang menjadikan Anda di tempat Anda sebagai hamba. Sebab kalau tidak ini menyeleweng sedikit, maka Anda akan mempertuhankan orang seperti Anda dan Anda menjadi lemah seperti dia berpegangan kepada sesuatu yang tidak ada. Sebab mereka bilang inilah ketuhanan. Ketuhanan apa? Anda tidak tahu. Abstrak. Nuhun sewu. Kucing dalam karung. Apa yang Anda pegang? Kucing dalam karung tidak bisa dipakai untuk menjaga benteng tauhid di dalam dadamu. Apa ini makhluk ini? Anda tidak tahu. Anda tidak bisa mengerti apa ini. Kadang-kadang tiap 2-3 hari ada tafsiran baru tentang itu. Anda akhirnya diblingerkan oleh setan. Karena itu siang-siang Allah sudah berfirman, "Wa kaifa tafurun Masuk dalam akal tak kamu ini bisa kafir kembali? Orang kamu ini sudah ya seperti kalau kita gawok atau heran melihat satu orang <coughs> kaya raya, makannya enak, tempatnya indah, dia ngemis. Dia tidak mau makan yang indah, dia ambil batangnya cecek atau kecoa dia makan. Masuk dalam akal ini orang bisa makan kecoa, orang ini ada sate kambing dan macam-macam. Ini orang bagaimana pikiran? Seakan-akan Allah ini heran. Dan di tengah-tengahmu Rasulullah SAW. Katakan dulu. Lah sekarang, sekarang juga. Kalau kita sholat semuanya waktu Jumat ini menghadap kiblat, semuanya mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Seakan-akan Nabi di tengah-tengah kita. Seakan-akan ajaran Nabi itu penuh dengan kitab-kitab yang ada di lemari-lemari kita. Jadi Rasulullah SAW sebenarnya di tengah-tengah kita. Bagaimana kamu bisa kafir? Bagaimana kamu bisa ditipu? Ini karena kita sebetulnya belum mengerti duduknya tauhid dan iman di dada. Belum mengerti interpretasi yang betul-betul ilmiah tentang masalah Allah. Lantas kita berketuhanan yang lain. Kalau berketuhanan yang lain, berarti kita menjadi lemah dan lebih lemah. Kita betul-betul menjadi budak. Kalau Anda bertuhan kepada hawa nafsu, Anda budak hawa nafsu. Anda bertuhan kepada kursi, karena Anda takut ini kursi diseret dari belakang Anda, lalu Anda tidak makan, tidak punya kursi. Anda bertuhankan kursi. Kalau Anda bertuhankan istri, ya Anda lebih lemah lagi daripada istri itu, itu istri dan bertuhankan dolar lebih lagi. Barangkali pernah saya ceritakan bahwa seorang Amerika bilang saya beriman hanya kepada dolar. Kepada Muhammad Qutb. Muhammad Qutb itu saudara kandung Said Qutb yang punya tafsir. Waktu dia berada di Amerika, dia sepetang hari keluar ke salah satu taman bunga untuk menyaksikan bunga-bunga dan keindahan alam waktu itu. Di situ ada kursi terbentang, dia duduk setelah dia duduk sendirian merenungkan keindahan makhluknya Allah Subhanahu wa taala maka tidak dihampiri oleh seorang berkulit putih tinggi pemuda mungkin umurnya tidak lebih dari 22 tahun dia cuma bertanya apakah tuan ini orang eh, orang dari mana tuan ini dia bilang saya orang Kairo oh baru dia mau duduk Sebab tadinya dia khawatir bahwa kulit warna hitam begitu kadang-kadang dia orang tidak mau sebab orang bangsa hitam dia tidak mau duduk bersama menurut orang kulit putih itu bangsa najis waktu dia bilang ya saya dari Kairo baru dia bicara pertama pertanyaan dia tanya barangkali Tuhan Muslim iya saya Muslim apa Tuhan bisa menerangkan saya tentang Islam bahwa dibawa oleh Syed Kutub dan Syed Kutub ini orang ahli kalau saudara baca tafsirnya yang 30 juz itu saudara kagum ini orang ahli kemasyarakatan, ini orang politikus, ini orang alim, orang macam-macam sudah. Diberi keterangan kira-kira satu jam, sekuat tenaga dia. Sesudah itu dia geleng kepala begini, dia bilang, alangkah indahnya you punya keterangan ini. Tapi sayang Tuhan, saya ini sudah mempunyai satu Tuhan. Apa Tuhanmu? Dolar. Saya tidak bisa menerima itu, tapi ya indah dan bagus. Di dalam dolar mereka di Amerika ditulis we trust God. Kami percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka sendiri percaya kepada dolar. Ini sebabnya wa'asyurul muslimin bahwa masalah ketuhanan labil sekali di kalangan dunia. Orang-orang yang mempertuhankan dolar itu menyeret kamu untuk mentuhankan dia. Untuk menganggap bahwa dia super, super power, Superpower hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada super kekuatan seperti Allah. Kita sudah ngakoni dia superpower. Siapa itu superpower? Superpower itu adalah yang lari lintang pukang di Libanon karena dioyak dan diuber-uber oleh beberapa orang gerilyawan muslim. Itu powernya manusia. Itu kita disuruh nyembah dia. Ini orang yang tidak mempunyai tauhid. Wa billah? Ya apa kamu bisa ke situ itu? Gitu maksudnya Allah SWT. Padahal tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Ya saking kita ini kebajet sebetulnya. Kesusu. Kalau yang tidak punya duit kesusu dia pergi korupsi. Asal saja aku dapat duit, biarpun aku jadi apa saja, aku jadi budak yang mau. Selain dari Allah yang mau. Jual ayat Tuhan yang mau. Ya ini saudara-saudara kekeliruan kita umat Islam semuanya. Masyarakat muslimin mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT Diselamatkan ideologi kita Baru diselamatkan nyawa kita Sebab ideologi adalah atas nyawa Mudah-mudahan sampai turun-temurun kita menjadi orang yang soleh Dan percayalah <coughs> Sebelum saya tutup Percayalah semua tanpa kecuali Bahwa Islam tidak bisa dibendung Katakan pada mereka yang membendung Islam Kamu nanti akan rugi Duitmu akan kau, kamu keluarkan belanjakan dan kamu akan habis kehabisan duit kehabisan tenaga kehabisan pikiran tapi Islam adalah Islam Islam adalah abadi sampaikan pada mereka dengan hormat kepada siapa saja yang anda lihat dia ini mau ngubur-ngubur Islam kesian kamu kamu ngubur Allah kamu mengajak jemblongan kepada Allah Rabbul, Rabbul Arbab bagaimana kamu bisa menang dan yakinlah yang penting kita jangan lepas tangan dengan Rasulullah SAW. Jangan lepas tangan dengan Al-Quran. Sekian. Sadaqallahul Bagaimana hukumnya huruf-huruf Al-Quran ditulis dengan huruf-huruf Latin? Jawaban pada ini sebetulnya ada ulama yang mengharamkan menulis huruf Al-Quran dengan huruf Latin kalau huruf aslinya tidak di sampingnya. Karena apa? juga sebelum saya melanjutkan juga mengharamkan terjemahan tok tanpa isi Al-Quran sebab itu nanti akan menjadikan Quran kita seperti Bible dan hanyut dengan terjemahan masing-masing tidak ada di dunia dua terjemahan yang sama terjemahan yang ada dari Kementerian Agama terjemahan daripada orang-orang lain terjemahan dari Hamka dari Hasbi Siddiqi tidak sama terjemahan dari Pekcol terjemahan daripada Miller dan lain-lainnya semua itu berbeda-beda kalau kita ambil ayatnya terjemahannya tok nanti anda baca Quran begini sana baca Quran begitu dan tidak raca jadi tiap mau diterjemahkan bacalah aslinya dulu dan jangan tulis Quran dengan Latin tok itu haram malah sebagian ulama mengatakan kalau ada buku seperti itu bakarlah tapi itu dianggap bukan Quran dalam panji masyarakat nomor 425 halaman 50 disangsikan tentang halal dan haramnya bakso. Suatu hari saya tanyakan kepada penjual bakso. Nyatanya mereka bilang bahwa bakso bukan dari daging yang haram. Seandainya tukang bakso bohong dan saya percaya padanya karena bakso kegemaran saya. Bagaimana hukumnya kalau ternyata bakso tersebut dibuat dari babi. Saudara, saya kira ya kita dalam hal-hal semacam ini sebagai muslim harus juga mempertahankan kebudayaan kita. Kenapa seorang Indonesia dari suku Jawa dan muslim menjual makanan dia pakai makanan pakai cara dan kata-kata bahasa asing. Bahasa orang yang bukan muslim. Bakso, pangsit, Kenapa dia mesti pakai itu? Bilang oh soto, sudah kita kenal, kita makan contohnya. Nah kalau kamu bilang saya jual bakso, orang ini perlu diboykot tidak dibeli. Apa sebab? Siapa ini orang menyeret Anda kepada kebudayaan asing. Nanti Anda 10 tahun lagi sudah lupa apa yang dikatakan rawon apa. Nanti Anda ingat bakmi, bakso, pangsit dan yang kata-kata terdiri dari dua perkataan ini tadi. Lebih baik kita pertahan kalau saya ya, ini lepas daripada saya hukum ya. Lalu sekarang mengenai hukum. Kalau ini orang bilang ini bakso biasanya jadi dari babi. Kenapa kita masih mentolo beli? Lah kalau dia bilang tidak, anu Pak, ini daging sapi, tapi dia babi, kan kita yang salah di hadapan Allah Taala. Lah kon wis weruh nek arane iki bakso kok cek kon tuku. Nah, kita bilang sama dia, ganti naran. Kalau dia ganti nama soto, tahu campur, ya kita makan. Tapi kalau tidak, Anda harus lebih kuat. Ikatan perutmu, bikin sendiri di rumah. Nah. Ada lagi bakpao yang itu. Dibeli dengan lahapnya. Siapa yang jadi muslim? Lah, ya, ya apa sih? Saya jadi pikir, kenapa sih kamu tidak hati-hati yang warok sedikit itu? Allah yarham salah satu kiai di Surabaya, Allah yarham Haji Soleh, saya masih kecil. Dia kalau ada orang bilang, kecap, ini kecap, kecap itu apa, apa sih gawe ini Cinten, baju ojo ojo dono itu. Gawe nanti orang kafir, tidak urus pesucen. Ini ini bukan fanatik, saudara. Saya bilang Allah yarham kepada beliau di masjid. Sebab apa? Itu orang mengerti, itu warok dan orang yang sekaligus bisa mempertahankan kebudayaannya. Begitu kiai. Makan kecap saja warok dia. tidak ada para ulama yang karena disuruh ganti serban dengan topi dia mati. 35 ribu dibunuh oleh Mustafa Kamal Ataturk. Padahal serban ini sunnah. Tidak mau saja mau pertahankan. Tapi ada orang yang sudah loyo, ngeculkan semuanya. ini lain lagi